Kita bisa masuk kepada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, baca Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya dan kita harus akui semuanya merupakan nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan tiga kali amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ala ma'amanta? Qala atani Jibril, thumma qala, raghima anfum ri'in, zukirta indahu walam lam yusalli alaihi, qul amin, fakultu amin. Thumma qala, raghima anfum ri'in, dakhala alaihi Ramadan, ثم خرج ولم يغفر له قل أمين فقلت أمين فقال راغب عن امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة قل أمين فقلت أمين رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di atas mimbar beliau mengatakan amin sampai tiga kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin? Maka beliau mengatakan, telah datang kepadaku Jibril. Kemudian dia berkata, celaka seseorang rahimah bimakna, yaitu tersungkur di atas tanah. rohimah amfumri'in, yaitu celaka seseorang. Namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak membaca salawat kepadamu. Katakan amin. Maka aku katakan amin, kata Nabi. Kemudian Jibril melanjutkan celaka seseorang masuk bulan Ramadan kepadanya, kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin, maka aku katakan amin. Dan celaka seseorang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya namun tidak bisa membuatnya masuk surga. Katakan amin, maka aku katakan amin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Al-Hakim Bukhari fi Al-Adab Al-Mufrad dan Hakim dalam Mustadrak. Ikhwan Fiddin, pendengar roja, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Dan ibadah apapun yang kita lakukan tentu saja itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi hati di samping yang sudah kita bahas, perkara-perkara yang bisa membuat hati kita hidup, membaca Quran, kemudian kita istighfar, berdoa kepada Allah, kemudian membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang berikutnya adalah qiyamul lail, yaitu solat di malam hari. Dan qiyamul lail ini termasuk adalah at-tatawwu, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail." Seutama utamanya salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Seutama utamanya salat setelah salat wajib adalah salat di malam hari. Dan salat ini merupakan salat tatawu dan jangan sampai kita meremehkannya karena Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabun nas bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah." يقول ربنا للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل li'abdi من تطوع فإن كان له تطوع قال qala atimmu فريضته من تطوعه ثم thumma الأعمال على ذلك hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Pertama yang akan dihisap pada manusia di hari kiamat adalah dari amal-amal perbuatan mereka adalah salat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dan Allah lebih tahu dan Allah Maha tahu. Wahai malaikat perhatikan salat hambaku apakah dia telah menyempurnakannya atau menguranginya. Apabila dia telah menyempurnakannya, maka catatlah baginya kesempurnaan dan apabila dia menguranginya dari sholat, maka perhatikan apakah hambaku memiliki amalan tatawu, yaitu amalan sunnah dari sholat sunnah. Apabila dia memiliki amalan sunnah tatawu, maka sempurnakan apa yang telah aku wajibkan kepada hambaku ini yang kurang dengan tatawu yang dia lakukan dengan amalan sunnah dengan sholat sunnah yang dia lakukan kemudian semua amal diperlakukan seperti itu. Pendengar roja yang dimuliakan Allah, Qiyamun Lail merupakan perkara yang sangat agung yang bisa menghidupkan hati dan merupakan perkara-perkara yang menjadi menu santapan bagi hati kita agar hati kita tetap hidup. Dan sholat lain ini merupakan perbuatan dan amalan orang-orang soleh merupakan perbuatan ahli jannah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka sesungguhnya mereka sebelum itu dunia di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik dan mereka dulu kanu qalilan minal laili ma yahja'un mereka qalila minal lail ma yahja'un, sedikit sekali di waktu malamnya ya, dia tidur. Maka di sini ahli tafsir mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat kanu qalila minal lail minal lain ma yahja'un. Sebagaimana keterangan Ibnu Katsir bahwa di antara mufassir ada yang mengatakan bahwa Ma di sini adalah manafiyah artinya mereka tidak tidur kecuali sedikit. Ada juga yang mengatakan di antara malam, artinya di antara sedikit malam mereka bangun. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya di antara ahli tafsir mengatakan sedikit mereka tidur di waktu malam kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun dan mereka di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir, "Fa in kana al-istighfar fi shalah fa huwa ahsan." Apabila istighfar dilakukan di dalam salat maka itu lebih baik. Ketika kita sujud, kita memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keutamaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia ini ya, setiap malam sepertiga malam terakhir. Inna Allah Ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيعطي سؤاله حتى يطلع الفجر أخرجه البخاري ومسلم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala turun pada setiap malam ke langit dunia ini ketika sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana orang-orang yang bertobat, akan aku terima tobatnya. Dan kalau ada orang yang minta ampun, akan aku ampunkan. Dan apabila ada orang yang minta, maka akan aku berikan permintaannya sampai terbit fajar. Maka sekarang ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat besar. Merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita, para jemaah, pendengar roja yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala bukankah kita disunnahkan untuk makan sahur? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu penuh dengan barokah. Dan bukankah kita disunnahkan untuk sahur di waktu akhir atau mengakhirkan sahur? Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit mengatakan, Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thumma qama ila salah. Fakultu, Kam bainal adhan was sahur. Qala, Qadru khamsina ayah. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Lalu Anas berkata kepada Zaid bin Sabit, berapa jarak azan dan sahur? Maka beliau katakan, kurang lebih bacaan 50 ayat. Maka waktu-waktu inilah waktu-waktu yang sangat penting bagi kita. Di samping kita juga makan sahur. Kemudian sebelumnya atau sesudahnya kita menghadap kepada Allah dengan banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, dengan memperbanyak apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka minta kepada Allah, adukan semua persoalan-persoalan kita kepada Allah. Jangan kita putus asa dari apa yang kita hadapi. Justru kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan. Ja'akum syahrul Ramadan شهر بركة يغشاكم الله فيه وينزل الرحمة وحط وحط الخطايا ويستجيب الدعاء Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat rahmatan kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah meliputi kalian, menurunkan rahmat, menghapus kesalahan dan menerima doa. Dan mari kita manfaatkan karena mau tidak mau kita alhamdulillah bisa mudah bangun pada malam hari sebelum subuh yaitu di waktu-waktu sahur. Dan mari kita pergunakan apakah tidak bolehkah kita setelah sholat tarawih, kemudian sholat lagi, setelah kita witir sholat lagi, maka boleh bagi kita untuk melakukannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau melakukannya. Sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah setelah beliau sudah melakukan sholat witir, maka beliau juga melakukan sholat lagi. Maka itu boleh dan jangan sampai ada seorang sebagian kaum muslimin mereka maunya sholat lagi setelah sholat bersama imam, kemudian mereka memutuskan sholatnya dalam pengertian tidak witir dulu, kemudian pulang. Yang nantinya dia mau sholat malam lagi, maka ketahuilah ya boleh kita menjalankan sholat setelah sholat witir sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana yusallim tasliman yusmi'una, thumma yusalli rakataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id." Akhrajahu Muslim. Ada Nabi mengucapkan salam yang memperdengarkan kepada kami, kemudian beliau sholat dua rakaat setelah beliau salam dan sementara beliau duduk, artinya beliau sholat uh, eh, tatawu, sholat sunnah lagi setelah sholat witir, maka diperbolehkan. Jangan sampai kita sholat tarawih bersama imam, kemudian kita keluar gara-gara nanti ingin sholat malam, ingin qiyamul lail dan seterusnya. Sebab apa? Orang yang sholat malam bersama imam, sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat baginya seperti orang yang sholat sepenuhnya, sepenuh malam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, "Man sholla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamu laila kulluha rawahu Ahmad. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat baginya seperti sholat semalam penuh. Maka bagi kita, apabila ingin sholat malam lagi setelah kita sholat bersama imam di masjid, maka tidak mengapa. Ketika kita barangkali menunggu waktu-waktu akhir sahur, makan sahur, Kemudian kita mulai dengan sholat. Mohon ampun kepada Allah. Membaca Quran. Maka itu yang lebih baik untuk kita melakukannya. Ikhwan fiti rahimani wa rahimakumullah. Adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sifat orang-orang muttaqin yang dimasukkan ke dalam sorga adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur di waktu malam mereka bangun malam untuk mengerjakan sholat malam dan mereka mohon ampun kepada Allah di waktu itu. Qatadah dan Mujahid keduanya berkata, "Kanu la yanamuna laila hatta sabah." Mereka tidak tidur malam sampai subuh. Makanya di sini sebagaimana Ibnu Katsir memberikan keterangan ahli tafsir di dalam memahami ayat Az-Zariyat ayat 17 ini, "Kanu qalila minan laili ma yahja'un." Ada yang mengatakan sebagian malam mereka membangun. Ada yang mengatakan hanya tidur sedikit di sebagian malamnya. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan lam takun tamdi alaihim lailah illa ya'khudhu minha syai'a dan tidaklah berlalu dari mereka satu malam kecuali mereka mengambil dari sebagian malam tersebut. Artinya tidak tidur sepenuhnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama mereka adalah orang-orang yang di malam hari kepada Rob mereka mereka sujud dan mereka bangun untuk menjalankan sholat malam merupakan sifat hamba Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang menyapa mereka, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang salama, qalu salama dengan kata-kata yang baik. Dan mereka tidak melalui malam atau mereka melalui malam di, untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sujud dan berdiri yaitu menjalankan sholat malam. Jadi Qiyamul Lail merupakan sifat dari Ibadur Rahman. Qiyamul Lail merupakan sifat dari orang-orang muhsinin, ahlul jannah. Maka mudah-mudahan kita menggunakan kesempatan yang mulia di bulan Ramadan ini karena insya Allah lebih mudah bagi kita untuk bangun di malam hari maka jangan sampai kita sia-siakan untuk berbunajat kepada Allah menjalankan sholat lail apakah boleh setelah sholat terawih bersama imam di masjid dan menutup dengan witirnya kemudian sholat lagi, maka adalah boleh kita melakukannya karena Nabi juga pernah menjalankannya asalkan tidak kita tutup lagi dengan sholat witir karena Allah karena Nabi bersabda la witrani fil lail tidak ada witir dua kali dalam semalam. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qiyamul lail ini tatajafa junubuhum adil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun maka lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka alias mereka bangun malam mereka berdoa kepada Rob mereka dengan rasa takut dan rasa berharap dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka mereka tidak ada jiwa yang tahu apa yang telah disimpan bagi mereka min qurrati a'yun sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia dahulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ولما أخفوا العمل واستتروا بجناح الظلام أخفى الله عز وجل لهم الأجر ketika mereka menyimpan amal perbuatan mereka di malam hari dan mereka bersembunyi di kegelapan malam maka Allah pun juga menyimpan merahasiakan menyimpan menutupi pahala bagi mereka maka ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang melakukan qiyamul lail dengan solat malam, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka dan Allah menyimpan pahala bagi mereka. Fala ta'lamu nafsum ma lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun atau satu orang pun yang tahu apa yang telah disembunyikan bagi mereka yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyebab yang menyebabkan atau menyebabkan pandangan mata mereka ya. karena apa karena sebagai balasan jaza ambimakanu malun. balasan terhadap apa apa yang mereka lakukan yaitu mereka qiyamul lail bangun malam kemudian menjalankan sholat malam tersebut beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam ini di antaranya adalah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafragha min salati al-isha ila al-fajr 11 rak'ah yusallim baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah." Rawahu bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah selesai dari salat Isya ya, menuju fajar yaitu waktu antara Isya dan Fajar, yaitu sholat subuh, 11 rakaat. Beliau salam pada setiap dua rakaat dan ditutup dengan satu witir. Kemudian juga disebutkan dalam hadis bagi orang yang tidur malam tanpa bangun sama sekali dikatakan zaka rajulun bala syaitan fi udunai. Itulah seorang yang syaitan kencing di kedua telinganya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya orang yang terhalang dari tidur dari bangun malam adalah orang-orang yang melakukan dosa sehingga terhalang baginya untuk qiyamul lail. Innar rajul la yaznabu adzamba fayahrum bihi atau fayuhram bihi qiyamul lail. Seorang berbuat dosa lalu terhalang baginya untuk bangun malam. Maka kalau kita ingin bangun malam, ya dikatakan oleh salah seorang salafus saleh, maka hendalah kita jangan berbuat maksiat di siang harinya. Ada seorang yang mengatakan, aku tidak bisa bangun malam, maka berikan obat padaku. La astati'u qiyamal lail, fasif li dawa'an. Aku tidak bisa bangun malam, maka berikan obat bagiku. Apa katanya? La ta'tihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah di siang hari, maka Allah akan membangunmu pada malam hari. Maka bagi orang-orang yang ingin bangun malam, hendaklah menjaga dirinya. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Ifadillah yahfazka. Ifadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan ketika orang tidur di malam hari, sebagaimana Nabi saw bersabda, maka di tengkuknya itu ada tiga ikatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idha huwa nama salasa uqat yadribu makana kulli uqdah alaika laylun tawilun farqud fa idha dhakara Allah Ta'ala in hallat uqdah fa in tawadda in hallat uqdah فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان رواه البخاري ومسلم Syaitan telah mengikat di tengkuk orang yang tidur di malam hari dengan tiga ikatan. Dan malam yang panjang ya telah mengikat ikatan tersebut kemudian dia tidur. maka ketika dia bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, ketika bangun langsung baca doa ketika bangun tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian dia berwudu. Ketika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepas satu ikatan. Dan ketika dia melepaskan diri dari tidurnya dan bangun, kemudian pergi wudhu, maka terlepas dua satu ikatan lagi. Jadi dua ikatan terlepas. Dan ketika dia menjalankan sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Kemudian faasbah syaitan tiban nafsi. Kemudian pada pagi hari itu dia menjadi orang yang bersemangat, jiwanya baik. Namun kalau tidak dia lakukan seperti itu, maka pada pagi pada pagi hari itu dia menjadi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan menjadi orang yang jelek jiwanya dan orang yang malas maka kita bisa katakan meskipun dia bersemangat dalam pengertian hanya bersemangat untuk kehidupan, kehidupan dunianya saja sehingga ketika bangun pagi yang diingat-ingat adalah apakah terlambat berangkat kerja atau tidak maka mari kita perhatikan jangan sampai kita lewati. Ya, jangan sampai kita lewati untuk apa? Untuk bangun malam meskipun kita bisa sekedar sholat witir, jangan sampai kita lewati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa asar dari salafus saleh mereka mengatakan tentang masalah sholat malam ini. Ketika ditanya Al Hasan Al Basri, "Ma balul متجح متهجدين أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن أو خلوا بالرحمن فألبسهم nuran min نوره Bagaimana dengan orang yang tahajud? Mereka wajahnya wajah yang sangat baik. Maka dijawab karena mereka adalah mereka khalau berrahman yaitu menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah memberikan cahaya dari cahayanya. Maka memang perbuatan taat kepada Allah itu bisa menghidupkan hati. Sebagaimana perbuatan maksiat sebaliknya bisa membunuh hati. Kita ingat sebagaimana Abdullah ibn Barak mengatakan, Ra'aitu dunuba tumitul quluba, وقد يورث wa إتمانها dunubi hayatul kulubi wa khairun linafsika isyanuha. Aku melihat perbuatan dosa itu membunuh hatimu, membunuh hati dan kadang memberikan atau mewariskan kehinaan kepada pelakunya, kepada pecandunya, maka meninggalkan perbuatan dosa, apalagi perbuatan melakukan perbuatan taat, maka itu merupakan kehidupan bagi hati dan lebih baik bagimu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga hati kita senantiasa dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan kita jangan sampai rugi dengan adanya bulan Ramadan ini ya, karena orang yang tidak mendapatkan ampunan adalah orang yang rugi. Fa inna man fiha rahmatullah. Orang yang celaka adalah orang yang terhalang di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah sholat taraweh bersama imam dan jangan sampai terputus dengan imam, selesaikan bersama imam karena kita dicatat sebagai orang seperti orang menjalankan sholat malam sepenuhnya. Dan di samping itu kita juga boleh menjalankan sholat qiyamul lain lagi sebagaimana juga Nabi pernah menjalankan itu namun tidak ditutup dengan witir. Ya. Semoga kita bisa memanfaatkannya. Berkata Ibnu Munkadir, "Ma baqiya min ladzati dunya illa salas, qiyamul lail wa liqaul ikhwan wa salatul jamaah." Ibnu Munkadir mengatakan tidak tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali tiga. Dia katakan yang pertama bangun malam, yang kedua bertemu dengan saudaranya, yang ketiga sholat berjamaah, masya Allah. Ini perkataan salafus saleh. Mereka dia mengatakan yang tersisa baginya dari kelezatan dunia adalah tiga, yaitu merasa indah dan merasa lezat ketika bisa bangun malam dan sholat, bisa beristighfar kepada Allah. Yang kedua ketika berjumpa dengan saudaranya orang beriman. Dan yang ketiga bisa menjalankan sholat berjamaah. Itulah kelezatan dunia kata beliau. Maka mari kita merasakan lezatnya kalau kita bisa bangun malam karena memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fa huwa mu'min rawahu nasai barang siapa membuat bahagia ketika dia bisa menjalankan sholat, ketika dia melakukan kebaikan, atau dia merasa sedih ketika dia melakukan keburukan maka itulah dia orang yang beriman orang yang bangun malam kata Abu Sulaiman ahlul lail fi lailihim alaz min ahli lahu fi lahwihim laula lail ma ahbabtul baqa fi dunya orang yang senang bangun di malam hari maka dia lebih merasakan lezatnya dibandingkan dengan orang ahlul lahwi yaitu orang yang suka bersendagurau dengan kesendaguraunya dan seandainya bukan karena malam maka aku tidak ingin tetap berada di dunia maka malam inilah ya sebagaimana Abdullah ilmu Mubarak mengatakan atarul khawfu naumahum faqamu wa ahlul amni fid dunya hujuhu maka rasa takut kepada Allah telah melenyapkan tidur mereka lalu mereka bangkit dan orang-orang yang aman di dunia mereka tidur ya. sementara orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah mereka bangun di malam hari menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yaitu bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan bangun malam ya karena Perkataan yang pertama didengarkan oleh seorang sahabat yang asalnya dari Yahudi yaitu Abdullah bin Salam ya dia mengatakan ya bahwa perkataan yang aku dengar pertama kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya ayuhan nas at'imut ta'am wasalul arham wasu salam wasallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam hadis sahih di sahih al-Albani dalam sahih al-Jami' Wahai manusia, berikan makanan kepada orang-orang, sambunglah silaturahim, sebarkan salam, dan solatlah di malam hari sementara manusia tidur. Maka masuklah engkau kalian ke dalam sorga dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bisa bangun malam, ya, dan bisa terutama di Ramadan ini sebelum sahur atau sesudah sahur masih ada sisa waktu, maka perbanyaklah kita untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon apa yang kita minta karena Allah tidak akan menolak ketika kita minta di malam hari. Sebagaimana tadi Allah ber, ah, Nabi bersabda bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir, kemudian Allah memberikan tobat kepada orang yang bertobat, memberikan ampunan kepada orang yang minta ampun dan memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar yaitu masuk subuh. Barangkali sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bisa menjalankan uh, ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya terutama qiyamul lail. Kalau toh tidak bisa atau tidak sempat bersama imam karena mungkin masih di jalan bagi mereka saudara-saudara kita yang uh, pulang dari kerja maka jangan sampai dihilangkan ya qiyamul lail meskipun hanya sendiri ya karena betapa besar uh, manfaat dan faedah bagi kehidupan hati kita demikian uh, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya saya kembalikan waktu kepada al-akh al-fadil ihsan hafizahullah taala tafadhol Baik, pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Fadahallahu Ta'ala berkenaan dengan keutamaan Qiyamul Lail di bulan Ramadan ini. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum. Saya terputus, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung silahkan di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Norman di Jatinegara. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, ya. ada dua pertanyaan yang saya mau tanya Pak Ustaz. Pertama ya. mengenai uh, sholat witir kadang ada yang tiga dan dua satu sedangkan yang witir itu kan ganjil ini yang kita ikuti ini yang tiga atau dua satu pak ustad ya, ya. Iya. terus yang kedua pak ustad di tempat saya ini uh, saya terus terang uh, imam saya ini kan kalau boleh dikatakan ahlu bid'ah ya iya. kadang-kadang saya ini kan nggak ada pilihan kalau subuh Iya. Jadi saya selalu ikutin tapi batin saya kadang-kadang nggak nggak seret gitu loh sholatnya gitu. Ini apakah merusak sholat saya atau sebaiknya saya sholat sendiri atau saya cari masjid yang lain gitu Pak Ustaz. Itu aja jazakallah khair Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun pertanyaan pertama tentang sholat witir ya berapa rakaat ya witir itu ganjil ya bisa satu rakaat ya bisa tiga rakaat langsung dengan satu salam ya tanpa ada tasyahud awal ya langsung salam ketiga pada rakaat yang ketiga bisa witir itu dengan lima rakaat ya dan juga dengan tujuh atau sembilan karena memang semua nabi pernah menjalankannya namun yang yang perlu diingat ya bahwa salatul lail sebagaimana nabi bersabda salatul lail masna masna Faida khosyah hadukum as subah shalla raka'atan wahidah tutir lahu maqas sholat. Rawahu muslim. Sungguhnya sholat malam itu dua-dua. Ya. Kemudian apabila khawatir masuk subuh, maka sholat satu rakaat sebagai witir. Ya. Maka boleh kita uh, dua, satu. Ya. Kemudian tiga langsung boleh juga. Berarti kalau dia dua satu berarti witirnya cuma cuma satu. Ya. Kalau tiga langsung tiga witir dengan satu salam atau lima atau tujuh atau sembilan demikian ya. dan semuanya warid terhadir kemudian yang kedua pertanyaan bapak tadi ketika sholat subuh ya imamnya adalah sering melakukan bid'ah pelaku bid'ah ya sehingga membuat hatinya tidak serap untuk sholat bersamanya apakah sholat sendiri atau sholat tetap bersama berjamaah tetap harus sholat bersama jamaah tetap harus sholat bersama kaum muslimin jangan sholat sendirian. Maka yang bid'ah baginya, yang tetap kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, dan ketidak senangan hati kepada yang tidak baik, itulah tanda-tanda uh, keimanan yang ada dalam hati kita. Tentu saja hati yang bersih, hati yang yang fitrah, ya, maka dia selalu gelisah dengan adanya ketidakbaikan, dengan adanya kemungkaran, baik itu bid'ah maupun maksiat. Demikian. Taib, Ustaz. Kita akan uh, terima kembali di line telepon 0218236543. Silakan bagi para pendengar yang lain. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa umur di mana? Di Ibu ini di Cilincing. Baik, silahkan Ibu. Iya. Ini Pak Ustaz, uh, kalau kita habis sholat taraweh sampai sampai selesai sampai sama witirnya, terus kita bangun malam lagi pengen sholat yang saya kerja itu sholat mutlak eh, apakah ada sholat apa tahajud atau apa saya tambah witir lagi? Baik. Iya. Itu saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita sholat lagi setelah witir, ya sholat, terserah sholat apa saja. Jadi ya, malam hari itu, ya, silahkan boleh. Ya, asalkan tidak ditutup dengan witir lagi. Karena Nabi bersabda, sebagaimana hadis Rabi bin, bin Ali witron fi lailah tidak ada satu wit, tidak ada dua witir dalam satu malam ya hadisnya Hasan dikeluarkan Tirmidzi Abu Dawud dan Nasai jadi boleh boleh dan tidak perlu ditutup dengan witir lagi demikian Baik. Kita angkat satu telepon kembali saat sebelum kita angkat dari pesan singkat di line telepon 0218236543. Ya, assalamualaikum. Tanya terputus. Silahkan bagi para pendengar untuk bertanya yang ingin mem memperluas pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin Anda ingin bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majid Bekasi. Baik, silahkan. Ini mau nanya eh, pertanyaan pertama sama mungkin dengan Bapak yang pertama. Eh, setiap salat taraweh di tempat saya ini imamnya sama seperti tadi ya ahli bidah Nah, kedua uh, yang saya tanyakan doa sholat tarawih itu uh, kita perlu ngikutin ngangkat tangan tidak atau banyak embel-embelnya tuh yang mesti kita ikutin apa tidak sedangkan saya nggak diikutin jadi ya, gimana tuh Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kata embel-embel tadi harus jelas yang seperti apa ya. Namun yang pasti salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat setelahnya, ya, ya salat tarawih, salat dua rakaat, sebagaimana tadi Nabi bersabda, salatul lail masna masna. Ya. Faidah khosya hadukum as-subah, salat rakatan wahidatu tirlahu maqad salat. Maka salat malam itu dua-dua. Ya. Kemudian setelah ada hadis Aisyah mengatakan beliau salat empat rakaat kemudian jangan engkau tanya panjangnya dan bagusnya kemudian setelah itu beliau diam lama ya istirahat karena emang tertawa maknanya istirahat yaitu istirahat dan tidak ada embel-embel ya kemudian yang dibacakan selawat eh, selawat-selawat dan sebagainya salah apa namanya Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq rahimahullah dan seterusnya maka itu adalah perbuatan-perbuatan muhdas yaitu perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan para jemaah, kadang orang menganggap ini kan baik sehingga orang-orang bisa yang tadinya capek, ngantuk bisa bersemangat bersuara. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap sesuatu baik padahal itu tidak ada di dalam agama, maka dia telah membuat syariat yang baru, membuat syariat. Dan Allah mengatakan amlahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'zam Apakah mereka punya sekutu membuat syariat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini ya ketika hadis dari Al-Bara bin Azib ya, ketika diajar kalau Nabi kalau tidur maka wuduklah seperti wuduk sholat dan bacalah ya yaitu uh, eh, aslam tu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya, itu disuruh baca doa itu ya Allah aku hadapkan wajahku kepadamu aku serahkan semua urusanku kepadamu dan aku alja yaitu menuju kepadamu punggungku ya rahbatan wa rahbatan dengan mengharap dan takut kepadamu dan tidak ada tempat untuk apa namanya mengungsi kecuali kepada engkau untuk lari kecuali kepada engkau aku beriman kepada kitab nah ini perhatian di sini anzalta bi kitabikal ladzi amantu bi kitabikal anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan wa bi nabiyyikal arsalta dan aku beriman kepada nabimu yang telah kau utus. Nah, ini sahabat ini ya mau mengganti ya Rasulullah bagaimana kalau aku ganti dengan wabi rasulika alladhi arsalta. Jadi kata nabi diganti dengan kata rasul ya. Maka di sini nabi mengatakan jangan ya, tetap disuruh membaca wabi nabiika allah arsalta. Padahal satu kata nabi diga, rasul diganti dengan ah, kata nabi diganti dengan kata rasul dan nabi melarangnya karena itu ibadah. Maka di sini apalagi dengan yang sepanjang seperti itu ya di sholat tarawih setelah sholat dua rakaat baca selawat dan teriak-teriak seperti itu maka itu tidak diajarkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam dan apa kita lebih pintar dari Nabi ya. dan Nabi sudah mengatakan taraktukum alal mahajatil bayda lailuha hariha la yazu anha illa halik aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang semuanya jelas malam seperti siang karena jelasnya dan tidak akan menyimpang kecuali binasa maka kita ikuti petunjuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya kita ikuti petunjuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang yang senantiasa tetap berada pada apa yang dahulu dia dapatkan dari pendahulunya ya dan tidak mau bergeser kenapa ketika ada keterangan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita masih enggan untuk menerimanya, masih pikir-pikir. Kenapa ketika disampaikan perkara yang tidak ada landasannya langsung menerimanya? Nah ini seharusnya kita berpikir dan senantiasa mengkritisi diri kita masing-masing. Karena nanti di hadapan Allah kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Allah alam. Demikian. Baik, kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa keutamaan uh, Qiyamul Lail sangat besar dan bagi orang yang bisa melakukannya manakala di siang harinya dia tidak eh, menjauhi dari perbuatan maksiat. Ya. Ustaz, apakah ini eh, berlaku secara umum artinya ketika kita tidak bisa dan tidak mampu untuk bangun malam karena uh, beberapa hal yang mungkin menghalangi apakah memang kita masih melakukan banyak kemaksiatan atau uh, karena uh, ada ibadah yang lain yang, yang utama yang bisa kita lakukan selain kira-kira mulai ini jazakallah khair Ya tentu saja ada ibadah-ibadah yang lain bisa kita lakukan ya samping jamulan istighfar pada seperti jam malam terakhir itu dan usah usahakan sebelum subuh kita bangun paling tidak ya uh, untuk sholat witir. Kalau memang kita kecapean dan mungkin saja orang kena kecapean dan alhamdulillah kalau kita mendapatkan diri kita tidak melakukan maksiat di siang hari itu, ya maka nggak apa-apa ketika kecapean kemudian kita sholat witir ya sebelum kita sebelum kita tidur ya maka kita sholat witir sebelum kita tidur ya. maka boleh kita lakukan ya witir sebelum kita tidur sehingga itu juga qiyamul lail ya. Namun seutama-utamanya waktu qiyamul lail adalah ya ketika sepertiga malam terakhir ya. Baik itu dengan sholat witir ya dan juga sholat yang lainnya. Dan kalau kita memang tidak sanggup untuk bangun malam sepertiga malam terakhir karena kecapean ya maka hendaklah sebelum tidur kita lakukan sholat tersebut. Dan ada beberapa eh, apa namanya petunjuk agar kita eh, bisa bangun malam ya di antaranya adalah ya kita berdoa ketika kita mau tidur kemudian kita juga apa namanya eh, butuh sebelum tidur ya. dan kita tidak makan terlalu kenyang kemudian kita tidur di dengan apa namanya uh, berbaring dengan bering di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya dengan baca kul huwallahu ahad tiga kali ya dan diusapkan ditiup tangan, kedua tangan kita diusapkan ke semua badan kalau berbil falak tiga kali kalau berbinas tiga kali sebagaimana pernah kita bahas ya maka inilah insya Allah dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membangun kita di malam hari tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita dari tempat kami salat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan cara 4 rakaat 4 rakaat ditambah 3 witir. Bagaimanakah menggabungkan hadis yang menyebutkan Rasulullah salat uh, tarawih 443 dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah salat malam 222? Jazakallah khair. Iya. iya. Iya memang uh, di dalam hadis tersebut ya kita lihat dari Aisyah bahwa beliau sholat ya empat uh, empat ya jangan kau lihat bagaimana panjangnya dan bagusnya ya. kemudian ini adalah mafhum hadis ya bahwa beliau sholat empat empat kemudian kalau yang tadi dikatakan salatul lail, masna-masna, salat malam itu dua-dua, inilah mantuk. Ya. Sebab di apa namanya? di salat yang dikatakan dua apa namanya empat empat tadi ya Aisyah mengatakan juga bahwa Rasulullah SAW sholat antara Isa sampai Fajar sebelas rakaat yusallim baina kulli rakaatain wa yutiru ya. ya, salam dengan eh, setiap dua rakaat dan witir dengan satu. Nah, maka di sini yang yang tadi adalah mafhum ya empat tadi yang katakan Aisyah dan Aisyah mengatakan di sini juga menjelaskan dua-dua maka yang lebih kuat adalah dua sementara Nabi mantuk beliau sudah mengatakan salatul lail masna malam itu dua dua ya Allah alam demikian dan bisa difaham dan, maaf saya lanjutkan dan mantuk ya kalau ada mantuk dan mafhum mantuk itu yang terbunyi redaksinya mafhum yang bisa dipahami sebagaimana dalam ilmu usul dikatakan kalau ada mantuk dan mafhum maka yuqaddamul mantuk ala mafhum didahulukan yang mantuk terhadap yang mafhum demikian Baik, Ustaz. Ya, kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Uh, banyak pertanyaan yang menanyakan Apakah yang dimaksud dengan salat mutlak ini Ustaz? Uh, karena ada beberapa pendengar yang belum paham. Jazakallah khair. Ya. ya, salat mutlak kita salat dua rakaat semaunya kita. Ya, salat apa saja? Salat ya. Kita salat dua rakaat ya semaunya kita. Ya, itu namanya uh, salat salat mutlak, tatawu mutlak ya. Yang tidak ada sebab ya dan tidak ada batasannya berapa rakaat. Tapi yang jelas ya dua dua dua sebagaimana tadi disebutkan ya tidak ada sebab. Sebab kalau seperti sholat setelah wudhu itu satu sebab. Kemudian sholat satu masjid punya sebab. Di mana perbedaan antara sholat mutlak dengan sholat yang punya sebab ini, ya tidak boleh sholat mutlak dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Seperti ketika matahari di tengah kepala, di atas kepala. Kemudian matahari ketika mau terbit, ketika sedang terbit atau ketika sedang tenggelam maka itu waktu-waktu yang terlarang ya ketika setelah salat subuh dan Nabi mengatakan la salat ba'da salat subuh tidak ada salat setelah salat subuh maka kalau dia salat mutlak ini tidak boleh ya kecuali salat yang punya sebab yang punya sebab seperti dia kodok kodok dari uh, tadinya tidak salat sunat fajar maka boleh dia ya. atau dia salat apa namanya tahlil masjid maka boleh pada waktu-waktu yang terlarang nah maka Solat mutlak adalah solat yang tidak memiliki sebab kenapa solat seperti itu. Bedakan dengan solat setelah wudhu. Ya. Bedakan setelah solat ke, ketika kita masuk masjid. Ya, sholat, sholat ahdul masjid. Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf hubungan kami dengan Ustaz Mahfud terputus. Ya, Insya akan kita sambung kembali. Kita akan coba hubungi beliau kembali dan sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu ya beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana kita akan kembali dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah tersambung kembali dengan Ustaz Mahfud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Ustaz, silakan lanjutkan kembali Ustaz. Iya, ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya perbedaan antara sholat tatawo, ya apa itu maksud dengan tatawo mutlak, sholat mutlak dengan tatawo yang punya sebab. Yang mutlak adalah yang tidak punya sebab. Sementara uh, sholat tatawo yang lainnya seperti tahiyatul masjid punya sebab yaitu karena masuknya masjid. Sholat setelah wudhu punya sebab karena kita setelah wudhu. Maka sholat yang punya sebab ini boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Adapun yang tidak punya sebab seperti sholat muta, saya mau sholat dua rakaat sekarang ini, maka tidak boleh karena setelah sholat asar, ya, tidak ada sholat setelah asar, maka atau ketika matahari terbit ya tidak boleh. Demikian, Allah alam. Iya, taib. Dan tentunya ketika kita sholat uh, mutlak pada uh, malam hari tidak ditutup dengan tiwitir ya, Ustaz ya? tidak ditutup dengan witir. Iya. Kalau misal kita sholat lagi setelah sholat sholat taraweh plus dengan witirnya, mau sholat lagi maka tidak perlu ditutup dengan witir. Iya. Karena Nabi sudah bersabda, la witrona fi Tidak ada sholat witir dua kali dalam semalam. Iya. Sudah pesan singkat kembali kita angkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz ketika kita meyakini untuk mengambil keutamaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sholat tarawih dengan 11 rakaat ketika imam tarawih 23 lalu saya witir di rumah Saat apakah saya tetap mendapatkan keutamaan uh, yang disebutkan barang siapa yang witir bersama imam uh, dia mendapatkan saat malam semalam suntuk atau tidak saat? dan ataukah saya menunggu imam sampai selesai baru kemudian witir bersama dia jazakallah khair iya kalau kebetulan sholat di tempat seperti itu ya sholat sebagaimana imam sholat ya sebagaimana imam sholat jangan menunggu menjadi fitnah. Atau jangan keluar kalau keluar antum tidak mendapatkan hadis tadi man ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah kulluha. Barang siapa sabar sama imam sampai selesai, dia mendapatkan uh, keutamaan seperti orang yang sholat semalam penuh. Dan kalau kita apa masalah perbedaan jumlah rakaat itu adalah khilaf yang syadid di antara para ulama ya karena uh, seperti pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya ketika memahami sholat lail masna masna sholat malam itu dua-dua di sini Nabi tidak membatasi dari itu. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa uh, eh, salat salatnya Nabi 11 rakaat itu menunjukkan apa namanya beliau uh, fiil Nabi merupakan penjelas. Ya bahkan juga kalau kita mau melihat Nabi juga sholat dua rakaat lagi sebelum sebelas itu ya dua rokar yang ringan artinya tidak hanya sebelas ya, ya tiga belas dan ini perbedaan seperti ini hilaf sadid benar ulama ya perbedaan yang tajam antara para ulama maka dalam hal ini ya kita uh, sebagaimana uh, apa namanya uh, penasehat dari para ulama kalau kalau perbedaan-perbedaan fikih ya yang sama-sama memiliki dasar yang kuat dan difahami oleh para a'immah, para imam sama dengan dan bersama dengan dalil masing-masing mereka, maka kita harus ada kelapangan dada. Beda dengan perbedaan yang punya, tidak punya dasar, beda dengan perbedaan yang dalam masalah akidah, perbedaan yang tidak ibadah yang tidak berdasar, alias terjumus kepada perbuatan beda Namun perbedaan-perbedaan yang memiliki dasar ya dan difahami demikian oleh para imam dengan dalil dan argumentasi masing-masing, wijatun nazar masing-masing mereka, maka kita berlapang dada. Dan kalau kita berjumpa dengan seperti itu, kebetulan sholat di seperti itu, maka sholat bersama imam sampai selesai. Demikian Allah alam. Baik, saat kita akan angkat pertanyaan dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Dia dengan siapa Bapak di mana? Di mana Pak? Di kebun Kelapa. Silahkan, silahkan. kemarin itu ada ya. pengajian di masjid kami bahwa ya, kita terawih itu barometernya adalah Madinah dan Mekah. Karena di sana banyak profesor ahli hadis itu abdulnya katanya 20 rakaat rokaat eh, terawih terus tiganya witir. Apa itu benar nggak Ustaz? Jadi abdulnya itu yang 20 itu ngikutin di Madinah sama Mekah gitu. Terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja eh, tempat bukan menjadi ukuran bagi kita terhadap sebuah kebenaran, Bapak, Bapak yang bertanya tadi ya yang harus kita jadikan adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فإن أصدق الحديث كتاب wa وخير الهدي هدي محمد صلى Sallallahu Alaihi Wasallam. sebaik-baik perkataanlah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat bagaimana dalilnya, bagaimana istidlal masing-masing dari itu. Dan kita melihatnya kalau memang sama-sama memiliki dalil yang sama-sama kuat, maka kita berlapang dada dalam masalah khilaf fikih, perbedaan fikih yang ada. Ya, namun banyakkan ya kaum muslimin ya e, memahami perbedaan adalah sebuah hal yang biasa sehingga dianggap semua perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah perbedaan yang biasa. Tentu saja tidak. Harus dipilah mana perbedaan yang dibolehkan, mana perbedaan yang tidak dibolehkan. Maka di situ ada ya, khilaf tanawu dan khilaf taubat Khilaf yang tanawu seperti yang tadi langsung jelas tanawu para imam seperti itu ya kita lihat para imam para ulama besar seperti Islam Ibnu Taimiyah eh, Al Imam Al Albani dan yang lainnya mereka tidak sama dalam melihat dan memandang persoalan ini ya dan masing-masing mereka adalah uh, memiliki wijatun nobor memiliki argumentasi dan masing-masing mereka adalah mujtahid idza hakama al hakim fajtahada tsumma asaba falu ajran Wa idza ijtahada tsumma akhta falahu ajrun. Apabila seorang mujtahid berjitihad dapat dua, apabila benar dan kalau salah dapat satu. Dan kita gimana mengikutinya? Mengikuti bagaimana argumentasi yang menenangkan diri kita, memilih mana dalil yang menenangkan diri kita. Demikian. Baik, Ustaz. Kita akan angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kami masih memiliki kesempatan di 0218236543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak Yanto. Di mana Pak Yanto? Di Cakung. Baik, silakan Pak. Mau nanya kalau sholat yang ada kuburannya belum di masjid itu Iya. Di depan kiblatnya ya Pak ya? Iya. Itu saja Pak. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak boleh kita sholat yang ada kuburannya. Ya. Nabi bersabda, ya, Eh, la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadi karena mereka menjadikan uh, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini menunjukkan adanya larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah sekarang terjadi pertanyaan apakah di Madinah kuburan Nabi berada di masjid jadi contoh? Tidak. Dulu itu tidak di dalam masjid, tapi di luar masjid, ya, yaitu di rumahnya Aisyah ya dan uh, Nabi dalam dalam sabdanya la taj'alu buyutakum kuburo jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan artinya tidak boleh menguburkan jenazah di di, di rumah nah kenapa dengan Nabi dikubur di rumah karena Nabi meninggal ya dikubur di mana beliau meninggal itu sebagaimana hadis Nabi dikubur di mana beliau meninggal ya dan ketika dimasukkan ke masjid itu bukan kehendak dari para sahabat, tapi ada penguasa yang saat itu berkuasa dan ada para sahabat yang masih tersisa pada saat itu yang masih hidup yang mengingkari itu. Maka tidak boleh juga dijadikan sebagai ukuran ya. Kan bukankah di Madinah, bukankah di Mekah begini dan begini. Yang jadi ukuran adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita tolak yang jadi ukuran adalah kalamullah dan kalam Rasul. Bahkan para ma'imah pun mereka juga mengatakan seperti Imam Malik mengatakan ya kullu ahadin yukhatu yurad illa sahibatul qabr. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini sambil menunjuk kepada kuburan Nabi saw alaihi wasallam. Demikian. Baik, saat kita angkat kembali di 0218236543. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Rakes di kebun Jeruk. Silahkan sir. Ustaz saya mau nanya masalah ya. ini Ustaz apa? Salat sunnah rawatib itu yang sahih kayak gimana Ustaz ya dari Nabi itu Ustaz? Iya. Itu saja? Iya. Bagaimana belum bilang? Salat sunnah rawatib uh, eh, ya. dari Nabi itu yang sahih eh, empat rakaat sebelum zuhur apa gimana gimana gitu Ustaz. Baik. Tertibnya ya? Iya. Ya jazakallah saya. Iya. Adapun salat rawatib sebelum zuhur ya empat rakaat ya dengan dua-dua ya itu benar itu sahih ya jadi kalau misalkan sebelum zuhur sholat dua ya kemudian salam kemudian dua lagi ya itu empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sebelum setelah zuhur dan itu hadisnya hadisnya sahih ya hadisnya sahih demikian Taib. dan uh, jumlahnya rawatib seluruhnya 12 ya Ustaz? 14 ya? Ustaz? Berdasarkan hadis Maimunah itu Ustaz? Ya, adapun uh, jumlah rok rokaat untuk sholat apa uh, rawatib ya itu macam-macam ya ada apa namanya empat rokaat sebelum duhur dua rokaat setelah duhur ya kemudian dua rokaat sebelum maghrib dan itu dikatakan sunnah ghairu muakkadah Ya, jadi kalau kita lihat yang muakkadah dan gharu muakkadah ya mereka berbeda terhadap jumlahnya itu ya. Dan kalau kita jumlahkan dengan yang gharu muakkadah maka empat sebelum zuhur, setelah zuhur dua, ya, sebelum asar juga kita mau sholat dua rakaat boleh. Ya, kemudian sebelum maghrib, setelah maghrib dua, sebelum isya dan setelah isya dua, ya, dan sebelum subuh juga. Maka jumlahkan itu, ya, itulah uh, yang muakada dan ghairu muakada. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita angkat dari pesan singkat kembali ya, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Taib, uh, ada pertanyaan dari pendengar kita berkenaan dengan uh, Taib Qiyamulail Ustaz. Apakah Qiyamulail yang dilakukan oleh dalam uh, bersama imam atau sholat tarawih tak kala imam tidak uh, tumak nina dan uh, tidak tidak mendapatkan bacaannya yang baik artinya ada kesalahan lahanan uh, khafi saat apakah kita masih diwajibkan eh, uh, untuk mengikuti mereka mengikuti imam tersebut atau kita mencari tempat yang lebih baik saat jazakallah khair Baik, Ustaz. Ya, pendengar ini mereka Allah Subhanahu wa taala kami mohon maaf terputus kembali hubungan kami dengan Ustaz Mahfud kita akan coba menghubungi beliau dan kita akan simak beberapa jeda berikut ini terlebih dahulu. من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Pendengar yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda di frekuensi 75 AM dan alhamdulillah telah tersambung kembali hubungan kita dengan Ustaz Mahfud. Kita Kembali lanjutkan dari satu pertanyaan dari pesan singkatnya tadi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kami ulangi kembali pertanyaannya Ustaz. Ya. ya, ketika imam tidak uh, tumak ninah dalam salatnya dan tidak baik dalam bacaannya ya. dan memiliki kesalahan, apakah um, masih diwajibkan bagi kita untuk mengikuti salat tersebut bersama imam atau diperbolehkan bagi kita kaum pria untuk salat di rumah jazakallahu khair? Ya bedakan antara kesalahan yang lahan tadi, lahan lahan hofi dan dengan tumak nina. Kalau tumak nina ini merupakan rukun, ya. Memang yang harus jadi imam, yang memang di, di kita tuh jadi masalah. Ya nas, ya, uh, e, akrohum kitab. Yang jadi imam adalah akrohum kitab, yaitu paling banyak bacaannya. Ada yang mengatakan para imam, ya, para ulama mengatakan yang paling mengerti tentang Al-Quran. Kalau sama, wainkan musawan, alamum bisunnah. Kalau sama, yang lebih mengerti tentang sunnah. Ya. Kalau sama lagi, mana lebih dulu hijrah. Maka di sini kalau kita melihat imam tidak tumak nina, tumak nina merupakan rukun. Rukun min ankari sholat. Sehingga kalau tidak tumak nina, bisa batal sholat tersebut. Sehingga kalau batal ya kita tidak bisa eh, berimam dengan orang yang seperti itu. Namanya batal. Tapi kalau lahan khafi tadi, ya maka eh, dalam hal ini para ulama mengatakan tidak mengapa sholat di belakangnya. Allah alam misal. Tapi kalau sudah pada rukun, ya maka ini sudah batal maka kita sholat bersama yang lainnya mencari yang lain dan kita upayakan untuk bisa memberikan nasihat kepada demikian ya. Allah Satu pesan singkat kembali kita angkat. Iya. Ya, Ustaz, apakah doa yang berbunyi semoga Allah tidak mengampuni di bulan Ramadan ini anak yang tidak meminta maaf kepada orang tuanya, suami istri yang tidak memaafkan, yang tidak saling memaafkan dan seorang yang tidak meminta maaf kepada saudaranya. Apakah ini hadis yang maksud Rasulullah atau tidak Ustaz? Jazakallah khair. Iya, yang saya tahu tidak pernah ada hadis seperti itu. Allah alam ya. Tidak ada seperti itu dan tidak dibawakan oleh para ulama. Ya. Itu penting ya, dan tidak ada hadis seperti itu. Allah alam Baik, satu telepon terakhir mungkin kita akan terima saja. Ya. Iya, boleh boleh. Assalamualaikum. Iya. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya atau dimatikan saja. Ya ada feedback. Ya dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana. Eh, tapi ini Pak Ustadz saya mau nanya, tapi menyimpang dengan pertanyaan yang sedang di ini ya. Iya ibu. Kan, sahabat saya tadinya Muslim, setelah uh, itu masuk agama Katolik karena suaminya, tapi dengan keadaan seperti ini dia ingin. Mohon maaf ibu, radio monitornya dimatikan saja, ada feedback. Iya, kita diulang kembali pertanyaannya. Uh, sahabat saya kan tadinya kan Muslim, terus punya suami nih Katolik. Ya. udah gitu dia bercerai nih ingin menjadi Islam kembali itu gimana tuh uh, harusnya Baik, itu saja ibu Ya, yeah. tapi nah, eh, saya minta minta penjelasan dan minta ininya saya ingin uh, eh, uh, eh, karena saya yakin dengan adanya radio dakwah saya yakin dengan Islam itu uh, karena mengikuti Rasulullah. Yeah. Saya ingin membawa dia tuh ke sini, tapi saya nggak tahu alamatnya di mana ya. Iya Ibu, nanti kita akan sampaikan. Itu saja pertanyaannya. Ah, ah. Iya. terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Fadhil Ustaz. Ya, ya itulah ya. Uh, Alhamdulillah bisa kembali lagi kepada mau kembali kepada Islam. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan itu. Maka dia kalau dulunya sudah sudah terang-terangan pindah agama, maka ketika kembali kepada Islam ya seperti orang yang baru masuk Islam, ya artinya dia harus bersyahadat lagi kemudian mandi ya dan harus kita dari syahadatnya tersebut ya maka sambutlah ya, ibu dengan teman atau tetangga itu ya dibawa kepada orang yang berilmu supaya diberikan uh, olehnya uh, tentang ajaran-ajaran agama dan supaya tetap dia istiqomah ya di atas keimanan sampai dia meninggal dunia dan jangan sampai terpengaruh lagi dengan Eh, bujuk kerawian orang-orang kufar ya dinikah orang-orang kafir sehingga nggak boleh hukumnya ya hukumnya tidak boleh wanita muslimah menikah dengan orang kafir tidak boleh ya tidak boleh hukumnya kecuali sebaliknya orang Islam laki-laki menikah dengan wanita ahlu kitab ahlu kitab yaitu Yahudi atau Nasrani adapun e, nikah dengan orang Hindu orang Buddha maka tidak boleh demikian maka ini karena sudah berlalu seperti itu dan mau kembali kembali kepada Islam maka sambutlah dengan dengan senang dan dengan dengan gembira dan bawalah kepada orang yang berilmu agar diberikan nasihat ya maka dia harus bersyahadat dan mandi sebagaimana uh, orang masuk Islam baru demikian Allah alam bisawab. Taib, sebagai satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita sore hari ini, Fadhil Ya, maka kesimpulan dari kajian yang kita tadi pada sore hari ini adalah mari kita bersama-sama memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah dari membaca Quran dan juga terutama sholat lail, qiyamul lail dan alhamdulillah peluang yang sangat besar bagi kita untuk berada pada sepertiga malam terakhir di mana kita mengakhirkan waktu sahur maka sebelum dan sesudah kita makan sahur, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah.